Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah Sekarang kita akan masuki bab yang baru setelah menyelesaikan mengenai periwayatan hadis dengan makna diperbolehkan. Meriwayatkan hadis dengan makna diperbolehkan manakala tidak berseberangan dengan na barakallahu fikum nas aslinya dan juga maknanya tidak berseberangan dengan nas aslinya. Dan itu pun juga apa? Dikasih catatan lebih baiknya, lebih bagusnya kalau di akhir penyebutan hadis dengan makna au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk ke bab yang baru al-maudhu' hadis palsu. Hadis palsu itu banyak. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari keimanan katanya asobiah enggak? Kan? Asobiah fanatik. Paham ya? Cinta tanah air termasuk bagian dari keimanan. Tanah air yang mana dulu? Kalau tanah airnya jahat, dolim, kita cinta malah dosa. Apa maksudnya ya? Nam itu hadis termasuk himpunan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Paham ya? Nah, kemudian apa lagi? Ishtaru badinjan, apa lanjutannya itu? Nam fa innahu muzakka ila akhiril hadis. Palsu hadisnya. Artinya apa? Belilah kalian buah terong. Karena sesungguhnya terong tersebut sudah direkomendasi oleh sekian para nabi. Orang penjual terong laris setelah itu. Hadis palsu. Paham ya? Terkadang hadis palsu itu dipalsukan oleh orang-orang yang punya apa? Punya semacam keinginan duniawiyah. Paham ya? Penjual terong punya hadis masalah terong. Paham ya? ya pemain sepak bola juga punya. Man la'ibal qurrah, man la'iba qurratal qadam yaumal jum'ah faka'annama kadza wa kadza. Paham ya? Barang siapa yang main bola di hari Jumat maka seakan-akan dia mendapatkan seperti ini seperti itu misalkan. Jadi sebutkan di dalam kitab hadis itu, nah barakallahu fikum pemalsu hadis terkadang tujuannya itu duniawiyah. Paham ya? Di antaranya duniawiyah di antaranya. Nah, penjual terong atau istilahnya nah penjual ikan, Memasukkan berani. Padahal apa ancamannya berat tadi ya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di api neraka, dari api neraka. Ini menunjukkan sangat berat sekali apalagi di medsos, atau medsos antum? atau medsos? Media sosial. Misalkan suatu ketika antum sudah pulang, sudah bisa berdakwah misalkan, kemudian punya medsos, nah itu jangan hati-hati, jangan semua di-share. Jangan semua dikirim, lihat dulu hatinya palsu atau enggak. Terkadang hatinya bagus sekali. mengasih dorongan, terhibur terhib, ya? Ternyata sumbernya apa? Sumbernya dari kitab Fadhailul Amal, kitabnya Jamaah Tabligh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum enggak diteliti dulu. Nah, dia ternyata ternyata ikut andil menyebarkan hadis palsu. Dapat dosanya enggak kalau tahu? Dapat dosanya hati-hati. Enggak sembarangan. Ta'rifuhu hukmuhu ma yu'rab bihil wad'. Mengenai definisinya, hukumnya dan apa saja. Eh? Sebuah kepalsuan itu dikenal dengan apa gitu maksudnya? Ma yu'rab bihil wad', sesuatu yang kepalsuan hadis itu dikenal, diketahui dengan apa? Ta'ifatun minal ahadits al-mawdu'ah Wa ba'dul kutub al-mu'allafa fiha. Nah, sekelompok atau kelompok atau kumpulan hadis-hadis yang palsu dan sebagian kitab-kitab yang dikarang ditulis mengenai hadis palsu tersebut. Di antaranya al-mawdu'at. Paham ya? Al-mawdu'at siapa itu? Kitab al-mawdu'at. Ibnu itu juga kumpulan hadis-hadis dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah juga sudah punya kan? Eh, silsilah al-hadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah, ada kan? Nah, barakallahu Film seperti itu. Ta'ifatun minal wadda'in. Kemudian nanti penyebutan kelompok-kelompok ada sekelompok yang dari kalangan pemalsu hadis ada nanti. Paham ya? Kelompok-kelompok dari kalangan pemalsu al-hadis. al mawdu al-hadis al-makdzub 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. itu adalah hadis palsu. Hadis yang apa? Yang di dalamnya adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya. Paham ya? Hadis palsu. Nah, dan terkadang ciri-cirinya kalau antum mau mengetahui diantaranya antaranya la aslalahu itu diantaranya. Al hadis la aslalahu. Hadisnya enggak ada enggak ada sumbernya, enggak ada asalnya. Itu biasanya hadis palsu biasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan terkadang maknanya ada makna yang rokakah. Maknanya makna yang enggak kuat maknanya itu. Paham ya? Maknanya enggak kuat. Tapi orang-orang yang bisa menilai adalah orang-orang yang memang teliti dalam masalah hadis. Tapi kalau orang-orang awam yang penting hadis katanya. Eh, Utlabul ilma walau bisin. Pak ini hadis dhaif, Pak. Dhaif-dhaif yang penting hadis katanya. Paham ya? Ini hadisnya palsu palsu nggak masalah yang penting hadis kalau kita bagaimana Nggak cek dulu kalau palsu ya jangan Mami. kalau mereka kadang seperti itu kan dinasihati yang penting kan hadis pak palsu pun yang penting hadis <laughs> Allah mustahil ini namanya apa hawa nafsu paham ya namanya hawa nafsu hukmuhu wa huwal mardud hukumnya mardud ditolak la yuhtaju tidak bisa jadikan apa hujjah wala yajuzu dzikruhu illa makrunan bi bayani wad'ihi. Enggak boleh menyebutkannya kecuali diiringi dengan menjelaskan apa? kepalsuan hadis tersebut. Antum misalnya berdakwah di kampung, bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan ya. Mencari ilmu itu wajib, Pak. Dalilnya mana? Utlubul ilma walau bisin. Antum kan gitu doa aja. Gak nyebutkan kalau itu hadis doa atau palsu, gak boleh. Karena orang tersamakan dikirain hadisnya sahih gitu loh. Paham ya? Tapi kalau antum menyebutkan dalam keadaan posisi apa? Hadisnya ini palsu, lafadznya adalah tadi itu, misalkan utlubul ilma walau bisin boleh. Paham ya? Dia menyebutkan hadis palsu Nah, barakallahu fikum diperbolehkan manakala menjelaskan juga apa? kepalsuannya. Mahum. Nah, seperti itu. li Litahdir minhu. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk berhati-hati meringatkan dari hadis palsu tersebut. qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadatsa anni haditsin yara annahu kadzib huwa ahadul kadzibin. roh Muslim. Artinya, barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis dan dia tahu bahasanya hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu dari kalangan para pendusta. Ruh muslimun. Mahfum salah ya? Ada pun tanda-tandanya Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai tanda-tanda sebuah hadis dikatakan palsu atau juga penyebutan barakallahu fikum beberapa contoh hadis palsu kita tunda pada pertemuan yang akan datang nasallahu alaihi wasallam afiyah fid akhirah walhamdulillahirabbil alamin